Saking ini ramangan malah ada napa? Anak. Nah, karena caranya gini sama tak warai lah ala tuh. Jadi istrinya kalau suka mukadimah saya tadi datang tuh pokoknya kalau mau mau suka mukadimah kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai karena saya itu kalau tiap bulan yang jelas sekarang kan dapat mulut poso mungkin kalau minta dua lagi tapi entah saya nanti milih apa jelas nih ketemu sama sering pusing nomor dua, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngal ngalo kulo, mau jenengan sanggup mawon kulo nak omah milik keluarga. Nama milik apa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kau nak mantur ning. Kulo sering teng pandangan teng keragam. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe hukum ning kene ae. Agak sopan, para sopan nang ngomong ganggu gua. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ngetrotoar ngeten Gus masalah nih tak jawab. Gak apa-apa, apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot pun. Lo kulo itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya saya sendiri. Jarang kulo ngurus saya dalam jarang. Ya, memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai lah Allah kalau potar. tar. tar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Yakin lama tafrahu Mesti yakinlah lama tahzanu Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng. Maka akan sedikit sekali yang bikin kamu su susah. Jadi misalnya kulo Jadi kiai misalnya cari uang ya kulo kiai uang alim. Ya jelas nak ya ngalim, nak kiai rapat ya. Nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapat ya, Nah, kan kiai tapi rang ngalim. nah kulo kulo nak darani uang alim ini meliyo ya jelas ya. Nak kiai rapati yo, ya. keluar rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah zaman kiai tapi orang nopo ngalih. Ya betul. Ndak ini memang bedanya jauh. Oh, ya mungkin lebih kiai sampean di Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara ini dongo dia paham aku. Lebih mboten nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang nopo Nyata. Nah, kalau sering iya iya iya masalah. resepnya apa jenenge? Konjunan jenengan ra susah, dal kita ya ratau tau wiridan, ratau tau muhajisip. Resepnya ilmu itu gini kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu diterima maksiat, anggap saja akhir maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang ter Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lem, lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang umur kadang batang tahun meneng. Sampean misalnya umur selawe, bayang lo selawe tahun meneng. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat tuh tempah tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan nak ABG pacaran nak wong iso mau mah yo ya nakal nak sing setengah sholat yo ya, ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dewe <laughs> itu ya itu kan urusan masing-masing <laughs> ya ya itu kan urusan masing mau wakil sabu ala puang ini orang yang romo waki sabu ala Ngerobongan wali songo, gue kangen wali songo, gue golek selisih, wow wow udah po, alam, sing roh pangeran tiap, gue kangen wali, gue golek selisih, margin, <laughs> nih gue semua wow wow udah po, alam. Ya itu kan urusan jenengan Mbak Pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya dua menit dua detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanji nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? dosa saya tuh tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sih kan arah mangan di ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan <laughs> tetep wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lu saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras gitu. Tapi apa yakin nak sesuk urip <laughs> Kue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo? Urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku cek urip. Satu detik, dua detik, dua menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadkan la ilaha illallah. Makanya kata orang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan dua menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup satu menit. Berarti surga itu regane mau satu menit. Dan karena dia nganggap hidup itu satu menit ke depan, la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang lo kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang nong di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja <laughs> ya yes, pokoknya sudah gitu orang bayangno santri sing paminan takwa khusuk salam template demen gelo demen apa lo tanyakan santri-santri saya saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi bisa dihitung karena saya itu sederhana saja misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam bayangno no bujo gue semaca gawe no kopi buka no lawang malah kecewa seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada ada bang bojoku tiga no kopi, no banyu hangat teman, bareng teko no wangap kukur-kukur. <laughs> Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak pulau buatan, sebaik napa Yogya ibu bojoku cek uto Islam. Nak sholat lima demulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. saja saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya ya melek terus ya sudah nak sholat doma dem nopo. mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal maka akan mudah kece. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya ikan asumu kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usus isu ora digekno kopi wong wedok apa. Niku ya kan repot. muni-muni muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus resep apa kain? Ini ya, kula ya resep ya de karena apa? Sehingga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku tau ora sing ngaji aku kecewa tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak iri gulai ridane dari dani sing ngaji, dani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus nopo? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk ya Allah, mesti la'alla tardo, mesti gampang pu puas karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ning dalan ana apa? Ning dalan iku milik pangeran. Misalnya mati ning dalan ya paling aku wong apa ning suwarga. Paling wong nangis gue kegiatan tak kayak gitu. Bukan apa Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah Allah. Kalau kita kan enggak, Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, ngaji kelaminan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi ki, kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam, yakinlah mata bihi, mesti yakinlah mata bihi sedikitlah kamu gembira dengan satu hal nanti akan sedikit kamu yang kecil-kecil artinya misalnya kados kula kula sebagai ulama seneng kula nu kok iman ya kayak orang awam ya sudah gitu jadi misalnya suatu saat kula jatuh yang ngaji saya gak semeneng jadi kupeding wong sing seneng kula bubar kabeh kula ya ora susah miskola darah bener ku saiki jenengan ora sing seneng ya, ya tenang saja sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas dan status mereka tetap mah layadur walayam ini harus dilatih sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang sahabatnya meninggal ya tenang saja Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang tidak ideal ideal amat. Tapi kan saya ditetir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur saat mari kufuri pengiran nganggur bolak balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam ya Allah saya ini minta satu hal karena dia wali maka tidak minta uang tidak minta jabatan minta engkau tegir saya tidak pernah maksiat itu kan bagus sekali minta doa ditegir gak mak siatkan ada dari pengiran malah siapa? Faena ada ukufur. Karena tau maksiat malah sifat gofurku tak ada kok nanti. <laughs> Gamane pangeran ini sifat gofurku rak nganggur. <laughs> Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali detektir tahu maksiat. Dan sifat gofurnya pangeran efektif. Amin. Ya, Lara <laughs> sampean kan gofure mbok kabe. Jadi karya saya judul ikop karena masih hati sampean wis sering jadi sifat ghafure wis berlaku aktif saya karek nunggu sifat itu ikom <laughs> paham ya itu beda dengan wali-wali sifat sadidul ikop mau aktif mereka tidak punya do malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure apa <laughs> ada kok ghafur atau do dosa tidak kok sadidul ikop gak tahu masih? Masih. jadi pangeran malah sing bingung Nak kowe ora tau maksiat gofur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sajidul iqab gak mungkin ora tau maksiat. Lah pengiran ape dakok gofur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Gofure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? <laughs> Karek sajidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan begitu, Nabi ibadi anni anal gofurur rahim cerita ceritani, aku furu rahim. Tapi yo ceritani wa anna adzabi wal bul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal bul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad orang inna robbaka lasari liqab. Pangeran cepat nyeksane. tapi wah innahu la ghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nawa Ghafur. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah. Ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini. Ayuhal muslimun ayuhan nas ana jari kata Siti Umar. Ana hulamun mimbani Maksud, akulu min kholati saya ini pemuda dari Bani Mahsum kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopai beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati menjadi saya bisa hidup terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang itu penasaran semua orang jadi khalifah pertama dibenem jadi amir mukminin ini ngenang masa kecilnya era kelar mangan kelar mangan mergo buruh eh paham ya ngondoh kurma terus dikai tamarotin beberapa kurma sing dadi iso dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai misalnya sekarang saya mulia misalnya kalau dibilang mulia ya ono sing nyuco ono sing husnudzon ono sing hormat ya macam-macam sawangane itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu bodoh-bodoh sekali Paling banter nikmatnya dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi. Tapi orang presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, coro gak aku ma mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar. Punya prestasi, punya... Kalau saya enggak. Ngitung nikmat itu ya armangan, gak mati. Kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis. Gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok kerungu. Gus ini ki Tuhan ngrasani jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. <laughs> kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan man, mandi. Tapi nak tak status oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai nopo makhluk tentu makhluk statusnya la yadurru wala yang nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan innalladzina qalu rabbuna wa tsummas takomu itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja mati kedua itu mati paling menantang menyenangkan sekali karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40 50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam, napa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah khusnudan sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekah kekasih. Makanya Jalaluddin Arumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat, saat kaya ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah mbak Allah dat cinta seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. saya wis wayahe aku boleh ikhulik, dat cinta tak malah buat tangi. bodoh nih kuwe. Saat-saat cinta entente enten malah buat. tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mereka hidup itu keterpisahanku Mbak Allah, kemen ketemu kue. Jadi. Mulanya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firok minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan oh, berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib Habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa anak ana ngipi dadi nganten takwilane mah mati. Itu itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal tuh mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya. Kenapa anak-anak kamu nangis? Nah jenengan badai kapundut Aku malah seneng nang mati. Hudan nalkol akhibah Muhammad dan wa Aku nak urip ketemunya mbak kue terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal ahibbah Muhammadan wa Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Nah, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentol anak am lopo mau kesuwan per malah repot. bos ganggu uang anak keleleran pak. Lah misalnya sampai kepentak kok hukum, uang nara pinter hukumnya takokane ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang, yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali kaliber sama ora GR. kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. uang nak ralim alim tahke, pertanyaan pertanyaane ya rapatimu mutu. Iku harus kangelan ngoten. Ini buat ngenyek tapi padha enak. Padha apa? Makanya kalau latah. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohubi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya seneng poli. Istri saya pernah jangan. Gus anak mulai seneng ya dik piro-piro nah, anakku gelem mulai nih omahku. misalnya minggat terus piye. <laughs> saya itu anakku lo main mulai itu seneng banget. Eh, piro anak anakku mulai nih Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro saya saya manggil nopo? Bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Bapak anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar, dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. <laughs> Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan. Karena makan kaitannya nya nyawa. Orang jadi bupati nggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah katar tertutup mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya itu harus di mobil kudu sangguni agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak gue gue penderek. Masuk kiri lu ngot, Uang suga kok lu ngot tanpa pen? Penderek. Barang penderek macur. Masuk orang kena dikeloni ya, jadi malah repot. <laughs> Akhirnya gue mau ngaju. Anak selingkuh diujar-ujarin gue. Itu malah perkara meneh. Ngomong kok ruwet, nuruti tahapan-tahapan duniawi ru. Makanya resep kalau ingin seneng tuh konsolat, Maksudnya sholat tuh dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna solat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini, ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sohaba, di kitab Hikam dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdul bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdul bin Mas'ud, Ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akal tuluk matan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya tuh tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap punyanya tetap semuanya bernada bismil, bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andekan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Andekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Mengenai hikam mempunyai resep al mukmin yusyiru sana Allah min ayaku nali nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi il. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Subhanak. Selalu ana wong ngrasani ora lali, termasuk lali utangnya barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sen sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan mak makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah ala katarta kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajati apa nak sholat terus untuk duit ya ber nama karena cara berpikir iso aja nak duit ya duit ya dan ini ini resep ya dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah sallallahu Alaihi Wasallam karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu Aisyah itu pernah ditanya ya Aisyah saya ini ingin makan apa daging yang dari sahabat ini masih wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga itu Nabi tidak marah-marah malah bilang kamu benar Aisyah kamu piru, yang kamu kasihkan tuh yang masih kau nak daging di pangan dewi kadang nuruti nafsu nak dikekno uang sudah kau nuruti perintah penge nah, jadi kanjeng nabi beneran Aisyah dagingnya mijak mau kalau nanti yang malah ijek sing bogo sudah kau malah sing i ijek cara berpikir nabi itu begitu tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah nabi ya serbanan lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah nabi tapi sunnah seharga sepuluh ribu paham ya? Ya monggo mawon nak sampean sunnah Nabi sebanan gitu. tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Zaman delok dawuh Aisyah tenggene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yang lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa Kana khuluquhul Qur'an. Nabi ku akhlak dasare kok Qur'an plek. Urusannya akhlak. Wasimatuhul kufron ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepu nyepuro. Yan sohulil insan dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wayaf sahufil ihsan sering melakukan ihsan. Dan nak sunnah Nabi ngoten kan sering kulo kulo Quran dia ya wis apal mulang. Wasimatuhul kufron kulo gampang nyepuro sampai ngaji angop ya tau tak amuk. Yan sohulil insan kulo bedino nasihati tiang yang ngomulan. Wayah sahu fil ihsan ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ora tau gawe tarik. Kudu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke dia ya salat madhep mulon ya sudah. Lo <laughs> itu kan Dawe Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan tidak ada itu memang itu sunnah ya saya aku itu sunnah teman jangan salah paham ya tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah sunnah yang sampai jawab sendiri paham Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah beliau jawab kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yansafulil insan wa eh ihsan Semuanya akhwal wa ya'fu ani dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhi'a haqqu wa lam yakun li ahadi. Marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin wa la Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosi sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat. Ya saya mengakui. saya mengakui tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akal tadi yang apa lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk ngisi sunnah tapi bu ya adil itu ini bukan kritik buat buatan yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasul makanya mansana sunatan itu rata-rata ulama ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajabah. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya orang ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate njuk ngeterone puskesmas ya buat terno. Wong melarat loro njuk nukono misale apa minyak kayu putih buat tekan Ora kok ngerti-ngerti urusan urusan matul urus sing wajib piye lho lan wa ida ta miskin ajabe ora ana hadise urusan matul urus mboten mboten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah, "Mbok datang ke rumahku, ada apa?" Terus ya Nabi, "Saya tuh ingin rumahku sing elek dengan nanti sholat temariku. Ya Nabi datang ya sholat saja ya ora jamuan. Fi ayyi makanin arata an yusalli ya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng saya sholat? Teng mriki ya Rasul. Ya Nabi sholat. Sengudang ya waras pisan. Kenangan bik Nabi kok mae dienggo sholat Nabi. Sampeyan tau tang udang kiai kon sholat. Kon promosi anak anakmu iku paham. Kiai nggak nggih kersane ketambi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatahilahu musolan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kib kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu mengatakan ini muntah. Muntah. Nah, ya, untungnya nonton pulau, jadi ono sing ngeleng ya bang. Nah, teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo, ya. gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? aneh tuh ya aneh gue, aneh piye bodohnya Allah ngalim kadang masyarakat tidak sadar keanehan dirinya sendiri mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh mereka tidak sadar orang bodohnya Allah alim ya aneh enak saja mereka mikir sepi sepi Faham ini supaya sampean lah Allah kan opotar. makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering ngendikan anak tamu hormati tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimba ditimbali. Walakin idza iya, tu ya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali khulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum. Jadi untuk sowan nabi itu nunggu dipang. Ya, Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di Barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi di matamu di rumah, ya rasidu jadi Nabi. Amin nompo tamu. Makanya latat hulu buyutan Nabi ku illa ayu gana lakum kecuali kamu dapat itu. Nunggu dipanggil. Wa idza itu kalau dipanggil lagi fat hulu. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kalau cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan benar buat tamu jujur jujur mau. Taman Cuma guling-gulingan. dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau lama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu wa aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Melana aku khilaf ben rahman aku podo kan gak sido khilaf. <laughs> Dasar duwe khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya, ya ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudana lakum la ta'amin ghairu nazirina inah walakin idza tu'itu Kalau kamu ditim Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulah, ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kulo kenangan bikin kan yang ngaji misalnya. Kenal Gus ya kenal nabi. Ya. Pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ora cuma aku betina jamaah ben Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat tuh ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu. Karena yang lain emang nggak kenal, banyak ikut sholat, ikut iya, iya, nggak. Jadi ya tidak ada emang nggak tahu muncul ning apa. Hadis muncul-muncul jamun minas sahabat. Munculnya rombongan ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda nopo pengaji Paham gitu terus niki kula suka di resep liyakil lama tafrahu bihi mesti yakil lama tahzanu bihi supaya sedikit sekali yang bikin kamu seneng maka akan sedikit sekali yang bikin kamu su jadi misalnya kita bayangno bojo ya, ngoten bojoku alhamdulillah ya Islam nak sholat mademu. jadi misalnya roh cerewete roh judes roh kukur-kukure mbek anggap tenangnya. tenang <laughs> mergo jais Islam tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarif pembojo kudu senyum teko wis maca bareng roy teko a angawa wis beres dari hikam gampang makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah raja itu seneng sekali Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak ndak punya aja. Loh, usaha seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu ndak punya malah ratau pecah. <laughs> Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ri, ringan. Tapi sekarang bunganya bersah, bersarat, kan menjadi tambah re, repot. Sama, aku di sini untuk bujuk aku asal wedo sampai sholat madem ulat, seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya re. Mantani macak, mantani ramah, mantani servis kan repot. Tapi aku bujuk kula sering janggal. Kepengen nih niku ngamuk, gua bilang kamu opo kowe kowe Islam. Ya, Kowe ya rohku ya Islam ya sholat kita madhep demulan nang ngamuk urusan apa? Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Maaf. Dibang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyak, kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Liyakil lama tafrahu bihi mesti yakin lama tahzanu. Al-Fatihah.